الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من بعد قال مالك رحمه الله تعالى الخامس والثلاثون Al-Khamis wa Salatun Bab <clears throat> Maja'a Firriya Nah Ini diserahkan kepada kita Memutuskannya ya. Tapi ini bukan Untuk meng, apa namanya meng, menghakimi orang lain. Tapi ini diserahkan kepada untuk kita masing-masing menghukumi dirinya sendiri, menghukumi dirinya sendiri. Qala rahimahullah wa qaulillah ta'ala yang jelas apa namanya nanti ditangkan juga oleh beliau namanya Ria itu definisinya kan mengerjakan satu amalan liarahun nas atau liruqyatin nas yang amila amalan liruqyatin nas lahu sama seperti ini juga sum'ah amila amalan lijima'in li'ajli sima'in li ajli istimain. Dia mengerjakan satu amalan supaya mereka mendengarnya. Nah, ini supaya mereka melihatnya. Yang berarti ada satu bentuk bahwa dia mengerjakan amalan itu bukan karena Allah atau karena Allah tapi juga bercampur dengan keinginannya untuk dilihat orang lain. Nah di sini beliau berdalil dengan firman Allah wa qaulillahi ta'ala qul innama ana bashar mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada beliau jadikan bab ini apa ayat ini sebagai dalil di antaranya beliau ingin menyadarkan kita kaum muslimin bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia bahwa beliau adalah manusia biasa seperti mereka juga, seperti kita juga. Tidak ada kelebihan lain selain beliau itu menerima wahyu. Kelebihnya beliau adalah manusia biasa, beliau butuh makan, minum, istirahat. Kemudian beliau juga bisa marah, beliau juga bisa sedih, beliau juga bisa tertawa. Tidak ada sifat-sifat rububiyah apalagi uluhiyah pada pada beliau. Makanya beliau tekan yang di Allah perintahkan untuk menekankan bahwa saya hanya manusia biasa wa innama ya. yuha ilayya innama annama ilahukum ilahu wahid bahwa ilah kamu adalah ilah yang satu bukan saya saya hanya manusia biasa seperti seperti kamu juga. Ilahmu adalah Allah yang kamu serahkan amalan-amalan itu kepadanya bukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kalimat berikutnya Allah menyatakan, "Famankana yarju liqa Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, yang menginginkan pertemuan dengan Rabbnya, falyakmal amalan salihan, adalah dia mengerjakan amal saleh. Dan amal saleh itu amal saleh itu bisa nah, dikatakan dia amal saleh jika terpenuhi dua dua syarat. Tidak boleh salah satunya. Yang pertama harus ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi. Itu baru dikatakan amal saleh. Kalau tidak ikhlas, berarti amalan yang rusak karena bercampur dengan kesyirikan. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi, jadi berenam berarti amalan yang mengada-ngada, dibuat-buat, tidak ada tuntunannya dari. Nah, jadi bukan amalan soal. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan janganlah dia beribadah kepada ber, ber, ber, berbuat syirik mempersekutukan Allah dan Robnya dengan beribadah dengan ibadah itu dengan apa dengan amal saleh itu jangan dia mempersekutukan Allah dengan apapun jadi amal saleh itu termasuk ibadah ibadah maka dua harus terpenuhi dua dua hal tersebut nah, nah di dalam ayat ini di, ada isyarat sebagai dalil bagi adanya syahadatain syahadat syahadat saya. Tauhid ini keikhlasan. Kemudian ittiba. Pernyataan pengakuan menyerahkan ibadah itu hanya kepada Allah satu-satunya dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai ikutan teladan. Nah, Kemudian di dalam ayat ini juga ada isyarat bahwa syirik yang terjadi pada kaum musyrikin itu orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam halal darahnya, hartanya, anak istrinya, jadikan budak, jadikan tawanan. Kesyirikan mereka adalah dalam hal ibadah. ibadah disebutkan dalam ayat ayat tersebut. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Syirik dalam ibadah. Nah, ditekankan di situ disebutkan di situ Rabb rububiyah Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih untuk memberikan tanda. Rasulullah dalam ayat sebelumnya, Allah kalimat sebelumnya Allah menyatakan annama ilahukum ilahu wahid. Sebagaimana Allah itu adalah Rob satu-satunya, maka dia adalah ilah satu-satunya. Konsekuensinya adalah demikian. Keyakinan seseorang bahwa Allah adalah pencipta, pengatur alam semesta, penguasa, pemilik, menuntut Konsekuensi yang tidak bisa ditawar bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk menerima ibadah. Untuk orang itu nazar kepadanya. Untuk orang itu menyerahkan sesajen, persembahan, korban hanya kepada Allah. Sembelihan korban, amalan-amalan soleh lainnya hanya ditujukan kepada kepada Allah bukan kepada sesuatu selain Allah di dalam ayat ini juga tersirat bahwa Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan landasan pokok agama kita yaitu al-ikhlas Al-Ikhlas. Annama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kamu hanyalah ilah yang satu. Ilah itu artinya apa ya? Nah, ya ini sesuatu yang hati itu terikat dan bergantung kepadanya. yang didatangi yang dituju tempat berharap nah, itu ilah maka maka mereka menjadikan Allah itu ilahnya tidak akan menoleh kepada yang lain tidak akan menjadikan yang lain itu sebagai ilah makanya dalam kalimat tauhid la ilaha illallah tidak ada ilah yang hak la maknanya adalah juga ma'bud nah, maknanya mak ma'bud. Nah, dinafikan dalam kalimat tauhid yang kita baca yang kita hafal la ilaha illallah yakni la ilaha la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Semua ilah-ilah yang diibadahi selain Allah itu disebutkan oleh Allah ada dan banyak, tapi itu adalah ilah-ilah yang yang batil. Ilah-ilah yang batil. Jadi mereka Makanya mereka di akhirat dianggap sebagai orang-orang yang mengada-ngada, mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah, terhadap Allah, menganggap bahwa Allah itu punya sekutu. Makanya dosa mereka sangat sangat besar. Nah, ya. Sangat sangat besar menganggap bahwa ada, padahal Allah menyatakan tidak ada. Dzalika bi Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil segala sesuatu yang dijadikan ilah oleh manusia itu adalah ilah yang batin wujuduhu keadaanmu maka kalau dia menyad, mem, apa namanya mengklaim bahkan menyerahkannya menyerahkan ibadahnya sujudnya rukuknya doanya istighatsahnya kepada sesuatu selain Allah berarti dia meng, menganggap itu ada menerima bahwa itu adalah ilahnya juga makanya Allah hukum mereka dengan hukuman yang yang berat Padahal itu adalah ilah-ilah yang batil yang tidak layak untuk diberikan peribadatan tersebut kepada mereka. Nah, Kemudian di dalam ayat itu juga disebutkan فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ada. Di menyerahkan ibadah kepada sesuatu selain Allah bahkan ataupun punya niat berbuat ria itu dinamakan juga melakukan kesyirik kesyirikan. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah marfu'an qala Allah taala beliau ini dalil berikutnya dalil hadis kursi hadis kursi marah Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbihi tabaraka taala ini apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya subhanahu wa taala Allah berfirman Qala Allah taala ana aghna syuraka 'anil syirk Sekutu yang paling tidak butuh dengan sekutu Nah, sekutu artinya orang itu bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Artinya dia kan bekerja kepada Allah. Bukan dia bekerja sama dengan Allah, tidak bekerja dia untuk Allah. Kalau mau jadikan teman, Allah adalah sebaik-baik teman. Dalam doa safar kan disebutkan, Allahumma anta apa? Sahib fi safar. Sahib kemudian apa namanya juga khalifah fil ahli. Nah. Allah azza syuraka anis syirik. Tidak membutuhkan sekutu, tidak berhajat kepada sekutu. Man amila amalan, siapa yang mengerjakan satu amalan asyraka ma'i fihi. Dia berbuat syirik, mempersekutukan bersamaku di dalam amalan itu ghairi sesuatu selain aku. tuhu wa syirka. Aku lepaskan, aku biarkan dia dan sekutunya. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Majah disebutkan makna tuhu wa syirka ana minhu barik. Ya. Ana minhu barik Wahuwa, yani amalan itu lilladhi asyrak. Amalan itu untuk yang dia persekutukan. Allah berlepas diri dari orang-orang yang beramal lahir dan batin untuk sesuatu selain Allah. Maka akan Allah lepaskan dia. Silahkan cari kepada mereka. Kalau rahimahullah wa an Abi Sa'id marfu'an juga ada Abu Sa'id marfu' Ini disandarkan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum indi." Maukah kamu aku beritahukan sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kamu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah untuk menimpa kalau kita lihat ini orang-orang terbaik dari umat ini. Orang-orang yang kata Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pendamping-pendamping nabinya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk berjuang membela nabinya, membela agamanya, menyebarkan ilmu, menyebarkan membebaskan manusia dari kegelapan membawa mereka kepada cahaya. Seperti yang dikatakan Harith bin Rib'i atau ya, Rib'i bin Harith di hadapan siapa? Yazajir. Ngapain kalian ke sini? Kan sudah cukup kalau kalian mau kami berikan kalian makanan, minuman, pakaian. Sudah cukup. Ngapain kedatangan kemari? Kami datang kemari untuk membebaskan manusia dari perbudakan sesama kepada perbudakan menjadi budak-budaknya Rabbul Arba. Dari kezaliman-kezaliman kekufuran kepada keadilan Islam. Baik, nah, ini orang-orang para sahabat yang Allah katakan nah, nah, dikatakan ketika Ibnu Allah yang yanzuru إلى قلب قلوب عباده فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه نعم ولي ورسالته أو كما قال عليه الصلاة نعم رضي الله عنه Allah melihat kepada hati hamba-hambanya. Dia Allah lihat hati Muhammad SAW adalah hati yang paling baik ibad. Sebaik-baik hati hamba atau paling baiknya di antara hati hamba-hambanya. Lalu Allah memilih untuk dirinya dan mewaris salahnya. Setelah itu Allah melihat lagi kepada hati-hati hambanya setelah hati Muhammad SAW. Dan Allah lihat hati-hati sahabat Muhammad SAW adalah hati yang paling baik. Lalu Allah pilih mereka untuk berjuang bersama Nabi-Nya nabinya SAW. Wa ma ra'ahu muslimuna khairan hasanah wa huwa indallahi hasanah. Wa ma ra'ahu sayyi'ah fa huwa indallaha sayyi'. Apa yang mereka lihat baik maka di sisi Allah adalah baik. Apa yang mereka akan lihat jelek maka di sisi Allah adalah jelek. Ini orang-orang terbaik. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ternyata ya leminal, nah minal masih dajjal bahkan lebih ditakutkan oleh Rasulullah menimpa mereka dan termasuk tentunya kita min babi aula lebih-lebih lagi kita dan itu lebih ditakutkan oleh Rasulullah perkara tersebut dibandingkan al-masih ad-dajjal. Nah, nah. Ini berlaku ketika beliau masih hidup atau juga bahkan setelah beliau wafat. Kata beliau, beliau ketika beliau masih hidup, masih dajjal, ad-dajjal masih bisa dihadapi. Kalau aku masih hidup, aku yang hadapi kata Rasulullah dalam sebuah riwayat. Nah, ya. Diberitahukan oleh Rasulullah tanda-tandanya jelas kemampuannya menghidupkan orang mati, menurunkan hujan. Nah, ini dajjal, tapi itu masih lebih ringan dibandingkan perkara ini. Mau kalian kata kata Rasulullah SAW. Kalau bala ini bukti dan tanda betapa antusiasnya mereka kepada kebaikan, kepada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat mereka selamat dari apa yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau SAW. "Kala asyirkul khafi." Syirik yang sangat halus. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajul. Ada orang yang berdiri salat kemudian dia perbagus salatnya karena tahu ada orang yang melihat dia. Dia perbagus bacaannya karena ada orang yang memerhatikan dia. Kenapa begitu berat, begitu bahayanya, begitu besar kekhawatiran Rasulullah SAW? li khafa'ihi wa usri takhallus minhu. Nah, sangat halus dan sangat sulit untuk orang itu lepas bersih dari penyakit ini dan begitu kuatnya pendorong untuk orang itu berbuat pria Kenapa bisa sedemikian banyaknya ini faktor pendorong yang begitu kuat? Pertama, pertama tazyinu syaitan. Syaitan meng menghias-hiasi dia. Nah, syaitan haris. Nah, kemudian nafsunya ammaratun bisu. Itu faktor yang sangat berat. Hanya ada sebuah eh, tergambar oleh kita betapa beratnya itu disebutkan oleh Al Imam at yang sering dinukil oleh Ibnu Hajar juga mungkin Ibnu beliau mengatakan Nah, yang seperti ini wahwa min adarri adarri ilin nafsi. Itu merupakan gawail gawail itu sesuatu yang sergapan. Ya, serangan tiba-tiba secara mendadak tapi sembunyi-sembunyi. Nah, itu adalah sebagian nah, diantaranya ini menunjukkan betapa ini paling bahayanya sergapan nafsu wabawakin diha dan paling halus paling dalamnya tipu daya nafsu itu yubtala bihil ulama tidak hanya kita para ulama wal ibad, ahli-ahli ibadah ahli ilmu terkena penyakit ini diuji artinya diuji dengan penyakit ini kalau terkena penyakit berarti kan itu apa namanya ada memang yang jadi korban sakit dia nah seperti itu ini diuji dengan yang seperti ini mereka ada yang mungkin terkena dan yakinnya melekat itu semua pada dirinya ada yang dia berjuang untuk menghilangkannya nah tinggal kita melihat keadaan ini seperti ini dalam diri masing-masing. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salman Taimin, kenapa Syekh Islam tidak menghukumi tentang masalah ria ini supaya masing-masing kita menilai hukumi diri sendiri. Qala rahimahullah, yubtala bihi al ulama wal ubad wal mushammiruna an saqit al-jid li suluk li suluki tariqil akhirah. itu menimpa ini sebagai ujian mengenai para ulama ahli ibadah dan orang-orang yang bersemangat menempuh jalan menuju akhirat. Karena semakin hebat mereka menekan, menundukkan jiwa-jiwa mereka, nafsu-nafsu mereka, memangkas, memutus, menghentikannya dari syahwat-syahwatnya, menjaganya dari subuhat-subuhat Berjuang kan? Ajizat nufusuhum anit fil ma'asi az-zahirah. Dengan perjuangan itu, nafsu itu jadi lemah, tidak mampu untuk melakukan kemaksiatan secara zahir. Jiwa itu tidak lagi mampu untuk melakukan perbuatan keji mungkar maksiat secara zahir. Al-waqi'ah ala jawarih yang dilakukan oleh anggota tubuh, anggota tubuh. Fatalabat al-istirahata ila tadahur bil khair. Akhirnya apa? Ternyata dia bermain dengan cara yang halus lagi. Dia menuntut dia ingin istirahat. Beralih. Kepada apa? Penampilan. Menampakkan kebaikan. Nampakkan dia seolah-olah orang yang baik. Wa idharul ilmi dia tampakkan seolah dia adalah orang yang berilmu. Wal amal seolah-olah dia adalah orang yang beramal. Fawajadat makhlasan min masyaqqatil mujahadah ila lidzatil qabul indal khalq. Ketika dia dalam keadaan kondisi seperti itu, jiwa itu tadi, nafsu itu tadi mendapatkan jalan keluar dari sulitnya mujahadah dapat jalan keluar kepada lezatnya penerimaan. Kan orang melihat, artinya akhirnya orang melihat orang ini masya Allah ibadahnya menerima senang kepada dia. Walam takna bitila'il khalik tabaraka wa ta'ala. Dia tidak merasa cukup puas dengan Allah mengetahui keadaan dia. Bahwa dia memang, tapi dia ingin punya rasa tenang, rasa lezat ada orang menerima dia, menganggap dia masya Allah. Walaupun mungkin tidak terucap, tapi dari sikap orang bahwa dia itu di, diterima, dia cenderung kepada itu. Wafarihat dan dia gembira bihamdillah dengan pujian orang. Walam takna bihamdillahi wahdah. Tidak puas dengan pujian Allah semata. Fa'ahabba madahahum. Dia senang pujian mereka. Bangga dia dengan pujian mereka. Wa tabarrukahum bimusyahadatihi. Dan tabarruk mereka. Mereka seolah-olah artinya, nah, mereka mengambil berkah, mengharapkan berkah dengan melihat orang saleh ini tadi. Cukuplah bertemu saja pun jadilah. Dengar suaranya pun jadilah. Nah. matihi dia senang dengan sikap mereka berkhidmat kepadanya melayani dia mendahulukan dia wa ikramihi wa taqdimihi fil mahafil memuliakannya menghormatkan menghormatinya dan meletakkannya mendahulukannya di mahafil tempat-tempat keramaian nah, perkumpulan-perkumpulan didahulukan fadl sad fa'asabatin nafsu akhirnya jiwa itu mendapatkan kelezatan yang sangat luar biasa mendapatkan a'zama syahwat. kesenangan yang luar biasa nah dalam keadaan wa huwa yadhunnu anna hayatahu billah dalam keadaan dia mengira nafsu itu tadi mengira bahwa hidupnya untuk Allah sering juga terucap inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah padahal seperti itu keadaan di dalam batinnya senang dia orang memuji dia senang orang menerima dia senang dia orang itu berkhidmat kepadanya suka dia senang dia orang itu sabar tabarruk dengan apa melihat dia saja sudah merasa tenang terobati Jauh-jauh dari tempat dari rumahnya datang. Kenapa? Mau lihat Ustaz Asyik. Senang dia dengan yang seperti ini. Wa huwa yadhunnu anna hayatahu billahi wa bi ibadatihi. Bahwa hidup dan hidupnya adalah untuk Allah dan beribadah kepada Allah. Wa inna ma hayatuhu hadhihi al-khafiyyah. Padahal sesungguhnya hidupnya itu tidak lain adalah syahwat yang tersembunyi allati ta'ma an idrakiha al-uqulun nafidah yang tidak bisa ditangkap oleh akal yang nafidah yang artinya dalam mungkin maksudnya itu apa dalam teks yang lain nafidah tapi sebenarnya tidak tapi mungkin tumpul maknanya qad asbaka ismahu indallahi minal munafiqin yang seperti ini tidak bisa ditangkap oleh akal yang tumpul yang tidak Artinya tanggap tidak paham tentang keadaan dirinya tidak tahap apa paham tentang tentang keadaan Allah. Dalam keadaan dia telah menetapkan mengisbatkan namanya di sisi Allah sebagai orang-orang yang munafik sementara dia mengira bahwa dia adalah orang yang muqarrabun di sisi Allah. Seperti itu keadaan kita manusia. Wala yaslamu minha illa siddiqun. Tidak ada yang selamat dari keadaan seperti ini kecuali orang-orang yang betul-betul jujur. Apa yang mendorong dia seperti ini? Nah, hubbur riya. biasa. Ingin tampil, ingin cinta kedudukan. Kan nggak terucap pun nah, orang itu kan nggak terucap. Senang dia orang menghargai dia, nggak suka dia orang meremehkan dia. Nggak mau dia di, dia apa namanya diletakkan di belakang. Harus di depan. Paling tidak hmm, orang orang lah orang oh, saya ustaz kok. Ya. La yaslamu minha illa siddiqun. Sampai dikatakan oleh mereka para ulama, akhiru ma yakhruju yakhruju minat minat siddiqin kuburiyah. Yang paling akhir keluar dari orang yang jujur itu kubur kuburiyah. Allah alam apakah maksudnya yang keluar itu yang muncul dari dirinya karena itu memang yang paling paling halus nah, atau yang mungkin bisa jadi maknanya juga atau mana yang kedua yang betul-betul lepas nah akhir yang lepas hilang dari dirinya adalah kubur riasa karena memang sulit sulitnya wallahu a'lam nah ini dikatakan oleh Imam at terkait dengan ini. Nah, asyirkul khafi. Ya, dibawakan oleh mereka bahwa memang yang mendorong orang itu melakukan yang seperti ini adalah kubur ya, riyasah wal jah. Mungkin tidak riyasah saja, tapi jah. Minimalnya apa? Di istilahnya antum bahasa orang Jawa, di wongke. Senang dia orang berkhidmat kepada dia. Oh, foto Ustaz didahulukan dia. Ya enggak usah Nah, betapa halusnya yang seperti ini menimpa. Nah, tidak hanya menimpa kita yang biasa, yubtala bihil ulama. Yubtala bihi al ulama, para ulama. Percuma kita. Kalau kita yang seperti ini mungkin sudah hancur. Karena lemahnya ilmu kita, lemahnya iman kita, lemahnya nafsu kita, hati kita. Enggak gampang hancur. Siap untuk taruh bertengkar demi untuk mendapatkan jariasa. Nah, saling menjatuhkan, saling mencacati. Ini kalau kita. Kalau para ulama ini seperti halus dan itu menimpa juga mereka para ulama. Nah, di dalam ayat hadis ini disebutkan asyirkul khafi yang maksudnya adalah arya. Kenapa dikatakan asyirkul khafi? Lianna sahibahu karena orang yang memiliki perasaan seperti ini, penyakit ini menampakkan bahwa seolah-olah amalannya itu untuk Allah. Menampakkan bahwa seolah-olah amalannya itu lillahi subhanah. Wa yakhfi fi qalbihi Nah, wa yukhfi fi qalbihi annahu li ghairihi. Nah. Dia sembunyikan di dalam hatinya bahwa amalan itu untuk yang lain. Ada niatan lain. Ada campuran lain. Nah, kalau campuran itu biasanya itu memang mengenai kita yang lemah. Namanya mukmin, tapi bukan apa nanti dalam bab berikutnya beliau memberikan apa Syekh Sa'di menggabungkan penjelasan tentang bab minasyirki iradatul insan bi amalihi dunia. Ya, bab termasuk syirik, keinginan seseorang itu dengan amalannya itu mencari mencari dunia, entah itu kedudukan, entah itu kehormatan, entah itu nama baik, entah itu harta, wanita, nah, popularitas, apa saja ya murni. Nah, ini termasuk syirik. Nah, ya. dan nah, ini dalam hal ini, kalau yang dalam bab beria ini, dia beramal karena Allah tapi dicampuri oleh nah, perasaan ini tadi. Mulanya masya Allah masuk masjid Allahu Akbar. Tapi tahu lihat ada orang melihat perasaan kan biasa. Kelihatannya ada orang ini dilihat perasaan orang. Diperbagus sholatnya. Nah, kalau di dalam keadaan sendirian, atau masuk dalam masjid dan nah, sebagian ulama misalnya ketika dia masuk masing-masing tahu keadaan dirinya ya ketika dia mungkin masuk dalam dalam masjid dia sholat syaitan membisikkan kamu ria ya. lihat ada orang itu kata para, para ulama mengajarkan kalau muncul seperti ini perpanjang perbagus sekalian kalau ada bisikan-bisikan seperti itu ah kamu ria ya, biar dipuji di langs terus teruskan perpanjang sholat tersebut, tambah lama. Ya. Supaya bisikan tadi kan hilang sekalian. Nah, ya. Nah. Tapi kalau misalnya tidak ada memang pertama, tapi terus kemudian muncul, kelihatan ada perasaan kelihatannya ada orang lain yang kelihatannya nah, ingin cari perhatian. Nah, ini memang yang riak disebut. Nah, nah. Nah, di bawah dalam yang punya tahkikan di situ disebutkan oleh beliau mengutip perkataan Abdullah bin Abu Bukaim. Itu juga nukilan dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa amma syirkul asghar fakayasirir riya. Riya yang ringan itu sudah dikatakan syirkul asghar Termasuk di dalamnya syirik asbar itu al-halaf bi ghairillah. Nanti ada pembahasan. Nah. Termasuk juga ucapan-ucapan orang yang mengatakan Masya Allah wa syikta Syirik dalam lafaz. Nanti juga kita akan dapatkan. Nah, perkataan orang. Ya. Laula anta makna. Sona kata-kata. Laula. Ya, seperti itu. Kalau kamu nggak ada mungkin dah kejadian tahapan. Nah, kalau enggak karena isi kalau enggak karena anjingnya tetangga mungkin kita sudah kecurian. Nah, ini kalimat-kalimat termasuk dalam syirkul akhbar. Nah. Ya. Baik, kita lihat keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Bab maja'a firya riya, qala bab min asyriki iradatul insan bi'amalihi dunia. Satu hal lagi yang perlu kita ingat bahwa ria itu pernah sikap atau perilaku watak orang munafikin. Orang munafikin. Ada gambaran yang lebih halus lagi yang lebih istilahnya lebih jelas bagaimana orang itu terhinggapi sampai dia itu nah dikatakan oleh Imam Atibi tadi diperjelas oleh Ibnu Rajab Al-Hambali nah, lupa. Nah, memang mirip seperti ini mungkin ambilnya juga dari beliau cara seperti itu. Jadi mungkin pertama dia nah, beribadah dengan cara seperti ini, nah kemudian tahap berikutnya begitu. Nah, yang sebelumnya di apa namanya mungkin beliau ngambil melihat apa di dalam Muktasar Minhajul Qasidin juga ada seperti itu. Baik, kalau rahimahullah I'lam anna al-ikhlasa lillahi asasud din. Ikhlas karena Allah memurnikan amalan itu menunjukkan amalan itu hanya kepada Allah satu-satunya itu adalah landasan agama bahkan merupakan ruh tauhid jiwa nyawanya tauhid, intinya tauhid. Wal ibadah dan intinya ibadah. Jadi ibadah itu tidak akan dianggap kalau tidak ada keikhlasannya. Wahyu an yaqsidal abdu bi amalihi kullahu bi amalihi kullihi wajah Allah. Ini namanya ikhlas. Wa thawabahu pahalanya. Wa fadlahu dan karunia-Nya. Ini sur surga Allah. Ini niat ikhlas. sudah abdu bi amalihi kullihi wajah Allah wa thawabahu wa fadlahu. Nah, kalau orang itu beramal mengharapkan wajah Allah nggak mengharapkan surga. Mungkin benar tapi tidak sesuai dengan sunnah berarti belum lengkap dia. Nah Rasulullah SAW nah, ya artinya dalam apa namanya menyebutkan bahwa yang biasa beliau beliau juga meminta meminta surga bahkan menganjurkan kita untuk meminta firdaus al-a'la. Fa nah. yaqumu bi usulil imani Maka dia akan menjalankan prinsip-prinsip pokok keimanan yang enam perkara. Wa Islam al-khams dan syariat Islam yang lima rukun-rukun Islam. Wa haqa'iqul iman allati hiya al-ihsan dan dia akan menjalankan pula hakikat-hakikat iman yaitu al-ihsan. Dan ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah. Wa yuhibbu bi huquqillah dan dia menjalankan pula hak-hak Allah yang lainnya. Wa huquqi ibadihi dan menjalankan hak-hak hamba-hambanya mukammilan laha dia menyempurnakan semuanya dan biha wajah Allah dengan ini dalam keadaan dia senantiasa dengan amalan tersebut mengharapkan wajah Allah wadaral akhirah dan biha wajah Allah wadaral akhirah ini yang dia lakukan dengan semua amalan tadi la yuridu bidzalika riya'an wala sum'atan tidak dia inginkan dengan amalan itu riak supaya dilihat orang, supaya diketahui orang posisinya, supaya orang menghargai dia. Dia adalah ustaz, dia adalah ahli ibadah, dia adalah orang yang zuhud. Wala sum'ah. Tidak pula inginkannya dia supaya orang dengar nah, ucapannya, suaranya, bacaannya. Wala riyakah tidak pula dia menginginkan atau mengharapkan kedudukan. Wala dunia dan dunia apapun bentuk bentuknya. Wa bidzalika yatimmu imanuhu wa tauhiduhu. Dengan cara itulah sempurna iman dan tauhidnya. Dan ini nggak ada bagian untuk nafsu. Makanya paling berat kata Sahal bin Abdullah at sari Ya, tidak ada sesuatu yang paling asyaf ala nafsi minan niat. minan eh, minan min fil ikhlas minan ikhlas kenapa karena pada ikhlas itu dia tidak mendapatkan gara-gara ikhlas itu nafsu tidak dapatkan bagian sedikit pun tidak ada keinginannya untuk dipuji pujian orang sama celaan sama saja bagi dia nah ya gerak dan diamnya semuanya adalah untuk untuk Allah dia tidak peduli, tidak peduli. Tidak mengharapkan jah, tidak mengharapkan kedudukan, tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan pujian. Nah, sementara jiwa kita manusia, sementara jiwa kita manusia selalu ingin dipu, dipuji, bangga, dihargai orang, diikutkan orang, dilibatkan orang, diperhitungkan orang itu senang. Ini kelemahan jiwa manusia. Makanya yang paling berat untuk ikhlas itu setingkat Sufyan Tsauri sudah merasakan kesulitan. Gimana lagi dengan kita? Ya. Nah. Tapi memang as-sa'id man sa'ida fi batni ummi. Orang yang bahagia itu orang yang bahagia tidak ibunya. Asy-syaqi na'udzubillah man syaqiya fi batni ummi. Orang yang celaka itu yang celaka saja di perut ibunya. Digiring dia untuk hal-hal yang menghinakan dia. Kurang balik dia beramal segala macam tapi nah meriah sum'ah, kibir, ujub naudzubillah. Nasallahu salam warahmatullahi Berat memang, ya. Mungkin dalam hal mungkin dia menyampaikan, masya Allah, senangnya bangganya kalau orang itu nah menganggukkan kepala merasa mengerti ya. Nah, sedih hmm. kalau orang itu tidak mudeng-mudeng salahku apa gimana ini nah. wa min a'zami ma yunafi hadha mura'at nas termasuk perkara yang besar merusak keikhlasan tersebut adalah mura'atu annas mengharapkan dilihat oh wal amal li ajli madhihim wa ta'zimihim dan beramal untuk mendapatkan pujian dan penghormatan dari mereka. Awir ya al amal li ajli dunia atau dia beramal untuk mengharapkan dunia. Sebutlah pokoknya semua perkara dunia. Entah itu mengharapkan perempuan, anak wanita, ya nanti ada yang mau menawarkan anaknya atau saudaranya atau kedudukan supaya nanti diterima Kan sebut semua, ya. Tentunya nah, itu dia cuma ya. Wahada yaqdah fil ikhlas wa tauhid. Nah, ini men menodai keikhlasan dan tauhid. alam an riya fihi tafsil. Tapi dengan masalah riya ini ada rincian kata beliau. Fa in kana al-hamil lil 'abdi 'ala al-amal qasdu mura'atin nas kalau memang yang mendorong seseorang itu beramal adalah betul-betul mengharapkan supaya orang lain melihat dia, menilai dia, wastamarra ala hadzal qasdil fasid dan tetap dia berada di atas niat yang jelek ini tadi, fa'amaluhu habir. Amalannya ruh, rusak, gugur. Amalan-amalan yang dia lakukan itu demi untuk ini tadi, karena tujuannya untuk dilihat orang, untuk dapatkan penilaian orang, itu bu, gugur. Itu yang dikatakan oleh Allah ana azna syuraka Silakan dia cari. Ana amin hubari wa huwa lilladzi asyrak. Wa huwa syirkul asghar. Syirik asghar, syirik asghar. Artinya apa? Dia tidak kekal di neraka, tidak keluar dari dari Islam. Wa yukhsha an yatadarra bihi ila syirkil akbar, tapi bisa dikhawatirkan orang itu terbawa kepada syirik akbar karena dari tadi muncul ria. Akhirnya apa? Amalan itu dia tunjukkan kepada nah sesuatu selain Allah, bukan lagi kepada Allah, tidak lagi bercampur dengan keinginan yang mendapatkan ridha Allah. Sudah murni untuk mendengarkan dari dari mereka. Nah, sampai di situ baru terlempar dia keluar dari Islam. Kalau di dalamnya masih ada ingin memang dia mengharapkan dari Allah tapi tercampur, maka amalan itu bisa, Allah tidak butuh. Ya. Wa in kana al-hamil lil abdi 'ala al aman iradatu wajhillah ma'a iradati mura'atin nas. Kalau yang mendorongnya adalah untuk beramal itu keinginannya untuk mengharapkan wajah Allah dan supaya dilihat orang lain, supaya dipuji orang lain, walam yaqla anir riya bi amalihi fa zahirun nusus aidan butlanu hadzal amal. Nah, tidak dia lepaskan dirinya dari riak tersebut dengan amalannya tadi, tidak dia cabut, tidak dia stop. Ya, seperti tadi misalnya ini termasuk dalamnya, misalnya dia lagi sholat, nah, ya, muncul riak. Nah, muncul riak. Jadi pertama karena Allah, tapi kemudian dia biarkan istimewa terus amalan ini rusak. Artinya apa? Dia tidak berhenti, tidak mencabut amalannya dari riak, apa riak itu dari amalan amalannya. Dia biarkan istirsal istilahnya yang saya ingin. Nah, maka amalan itu walaupun di sini nanti ada rincian oleh beliau kalau amalan yang awal dengan yang akhir ini berkaitan maka gugur amalannya. Kalau amalan itu yang pertama dengan yang kedua terpisah maka yang pertama tadi tetap diterima, yang kedua ini gugur. Ya seperti contohnya kalau amalan itu terkait yang pertama dengan yang keduanya berkaitan berhubungan satu kesatuan dan salat. dirikan pertama dia karena Allah. Ya, di rakaat pertama dia karena Allah, kemudian muncul yeah. Dia apa namanya? Tidak dia tepis. Dia ikuti. Nah, dia biarkan amalan salat itu gugur. Kalau yang kedua contohnya ketika nah dia punya uang jutaan. Ya. Infak dia 10 juta. Karena Allah. Bismillah. Selesai. Sudah tahu dia ada yang puji. Infak yang kedua 15 juta. Yang kedua ini rusak karena karena riya tadi. Ya, yang kedua yang pertama enggak. Yang pertama enggak. Hmm, seperti ini. Hmm. Tapi beliau rahimahullah menyebutnya fadhahirun nusus aidan butlanu hadzal amal. Secara zahir nas itu menyatakan batilnya amalan tersebut. Tapi ada eh, Syekh Muhammad itu Gambarannya seperti tadi. Sama seperti yang berikutnya. Wa in kana al-hamil lil abdi 'ala al-amal wajhallah wajhullah atau wajhallah wahdah Walakin aradalahu riya fi asna'i amalihi fa in dafa'ahu wa khallasa ikhlasahu lillah lam yadurhu. Nah ini ya. Dia beramal karena Allah. Tapi di tengah-tengah dia beramal itu datang riya tadi. Kalau dia bersihkan, dia murnikan keikhlasannya hanya kepada Allah, godaan untuk riya tadi tidak bermudarat. Tapi yang kita sebutkan tadi apa? Kalau dia istirsal membiar membiarkan wa insakanahu nah kalau dia biarkan dia ikuti watma'anna ilaihi al amal wa hasala li sahibihi min dha'fil iman wal ikhlas bihasabi ma qama fi qalbihi min ar-riya wa wal amal min taqawamul amal lillahi wa ma khalatahu min sya'ibatir riya nah, nanti baru dinilai nah ketika dia mengikuti merasa senang kepada bisikan tadi berkurang amalannya Nah, pemiliknya orang yang mengerjakan itu mendapatkan apa? Kelemahan iman, ikhlas, sesuai dengan riak yang ada di dalam dirinya. Nah, kalau Syekh Utsaimin ya membagi. Kalau yang pertama ada kaitannya dengan yang kedua itu gugur amalannya. Tapi kalau misal terpisah itu yang pertama mungkin ya, apa namanya bebas, yang terakhir ini yang gugur rusak amalannya. Nah, Qala <clears throat> wa tuqawamul amal lillah wa ma khalaqahu min syaibatir riya. Nanti dinilai ditandingkan, diimbang, Ya, dinilai amalan itu dan amal-amalan yang tercampur dengan riya tadi. Mana yang dominan? Wa riya afatun azimah. Ya, wa ilah ila ilajin syadid. Riya itu penyakit yang berat dan butuh penanganan yang hebat pula ilajun syadi. Terapinya betul tidak main-main. Terapinya tidak main, main-main. Nah, kenapa? Kalau ini dibiarkan, amalan kita rusak. Amalan kita hancur, tidak dapat apa-apa kita. Yang paling utama yang perlu kita makan kita dikatakan oleh beliau, wa tamrinun nafsi alal ikhlas, betul-betul melatih nafsu kita itu untuk ikhlas. Berat memang, berat lakinnahu yasir liman yassarahullah. Nah, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah, dibimbing dia untuk ikhlas. Enggak ada pikirannya untuk apakah dia sudah ya. Enggak dia nilai. Nah, ujian orang apa sanjungan orang celaan orang sama sama dia. Enggak ada yang berbekas dalam hatinya. Ya, enggak ada ber, berbekas tidak mengharapkan pujian juga Nah, ada celaan orang yang sama. Nah. Dan sekali lagi, ini musuh yang paling berat setelah syaitan ya, minat kita manusia. Nah, dia ada di dalam tidak bisa dibunuh, ya tidak bisa dimatikan dia. Kalau dia mati kita menjadi apa? Jadi robot. Nah, dia punya banyak sekian banyak keinginan Nah, ya. Dan dia ammaratun bisu. Ammaratun bisu. Selalu mengajak kepada kejelekan. Sudah lengkap sudah. Maka jangan kita menganggap sepele nafsu nafsu manusia ini, nafsu kita yang ada di dalam diri kita. Syaitan dunia ini musuh. Dan ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi menyebutkan Nah, tiga musuh manusia itu syaitan, dunia dan nafsunya sendiri. Dua ini setan dan dunia ini memang kerjaannya, ya. Nah, menipu. Yang menyambut tipuan itu yang celaka nafsu kita maunya ditipu. <clears throat> nah, tamrinun nafsi ala ikhlas wa mujahadatuha <clears throat> fi mudafa'ati khawatir riya wal aghrad darrah dan berjuang menekan nafsu itu dan untuk menolak pikiran-pikiran riya dan ambisi-ambisi tujuan-tujuan yang merugikan wal isti'anatu billahi ta'ala ala dafnya dan minta tolong terus kepada Allah kalimat yang kita ucapkan ikrar di hadapan Allah iya karena abudu wa iya kan nasta'in Ya Allah hanya kepada kamu kami berbuat untuk berusaha ikhlas. Kepada engkau pula kami minta pertolongan untuk ikhlas. Kan sama kan? Maknanya kan nanti. Kan? Maksudnya seperti itulah yang mana ibadah. Ibadah itu masuk dalamnya keikhlasan, tawakal. Dan kepada Allah kita meminta pertolongan untuk bisa tawakal, untuk bisa ikhlas. Makanya rugi enam. Artinya kalau kita tidak betul-betul sungguh-sungguh minta pada Allah dalam 17 kali sehari semalam itu kemana lagi kita akan minta? Bagaimana lagi caranya untuk kita minta? لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده Semoga Allah memurnikan iman hamba tersebut dan membersihkan tauhidnya. Wa amal amalu li ajri dunya wa tahsil wa tahsil aghradiha ini bab berikutnya nanti. kita lanjutkan insya Allah pada kesempatan berikutnya. Nah, banyak minta doanya Umar bin Khattab <clears throat> nggak salah kita nanti atau baca Al-Fatihah ini juga kita minta Allah an yaj'ala a'malana salihan wa an yaj'ala wa an yaj'alaha khalisan liwajhihil karim wa an la yaj'al li ahadin fiha syai'an kita minta pada Allah seperti itu. Doanya Imam Umar bin Khattab <clears throat> radhiyallahu anhu. Allahumma ja'al malikulahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a ya Allah jadi aku minta kepadamu ya Allah jadikanlah semua amalanku itu adalah amalan yang saleh jadikan amalan itu amalan yang ikhlas karena engkau dan jadikan dan jangan engkau jadikan di dalam amalan itu ada bagian untuk siapapun Nah, kita cuma bisa meminta. Tidak bisa kita mengatakan saya ikhlas. Ya. Innallaha yaqulu bainal mar'i wa Allah mendinding antara seseorang dan hatinya. Bagaimana kita tahu kalau kita ikhlas? Nah, kasihan seperti ini banyak masalah. Kamu sudah tahu-tahu ketika dia berbuat jelek kepada kita, teringat kita, kamu sudah saya buat gini-gini gini. Nah, sebut-sebut. Ikhlasnya tuh Ya, nah inilah nafsu nafsu kita. Kadang-kadang kita marah, melihat kecewa, melihat orang perlakuan orang karena ya, selama ini kita baik kepadanya, tapi ternyata kok seperti ini. Ini kelemahan, kelemahan kita. Nah, kalau ditanya apa dosa satu Allah Wallahu a'lam. Jadi yang jelas memang itu memang manusiawi tapi wallahu a'lam. Hmm, kalau kita paham ya kita tinggal membandingkannya melihat bagaimana keadaan orang-orang yang ikhlas yang telah mendahului kita. Apakah ada seperti yang kita rasakan? Kita lihat juga bagaimana para Rasulullah SAW, para sahabat. Ya, kalau kita misalnya tidak bisa nggak seperti itu ya maklum aja hmm, karena kelemahan kelemahan kita banyak-banyak kita sifat nah wallahu taala alam bisawab subhanallah